Yang ketiga, di antara keutamaan dan sifat Abu Bakar Asyidik adalah kesantunan beliau Rasulullah anhu. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut dan santun, amat sangat pandai menjaga rahasia, amat sangat pandai dalam sikapnya, dalam persahabatan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Ini ditunjukkan misalnya pada peristiwa pernikahan Sayyidah Hafsah binti Umar Ketika Sayyidah Hafsah datang dari hijrahnya ke Habasyah menuju ke Madinah, maka tak lama kemudian beliau dalam keadaan menjadi janda karena suaminya meninggal. Syahid di dalam salah satu perang bersama Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin bersegera untuk mencari-cari orang yang layak menjadi suami Hafsah. Jadi namun Sayyidina Umar sifatnya seorang yang amat sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dia tidak ingin Hafsah lama-lama menjaga. Dia segera mencarikan seorang suami yang saling bagi anak perempuannya ini. Maka karena ketika Hafsah menjaga, usia Hafsah baru 21 tahun. Menurut riwayat yang kuat ketika itu. Maka dicari-carilah oleh Umar orang yang layak menjadi suami bagi putrinya ini dia datangi pertama-tama adalah Sayyidina Usman bin Affan dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Abu Bakar, Umar mengatakan, Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Hafsah adalah seorang wanita yang membutuhkan perlindungan seorang suami. Maka Abu Bakar siddiq tertunduk dan dia untuk waktu yang amat sangat lama. Maka Umar mengatakan dengan amat sangat kesal, dasar orang tidak jelas. Lalu Sayyidina Umar menemui Utsman bin Affan. Kepada Utsman dia mengatakan, "Wahai Utsman, sesungguhnya Ustaz telah menjaga dan aku berharap ada seorang lelaki saleh yang mau menjadi suaminya." Engkau baru saja ditinggal mati oleh istrimu, yakni Sayyidah Al-Qayyah. Maka alangkah baiknya kita kau menjadi suami dari Hafsah. Maka Utsman kemudian mengatakan kepada Umar, Wahai saudaraku demi Allah, tunggulah waktu, berilah aku waktu tiga hari untuk memikirkan urusan ini. Baik, tiga hari. Tiga hari kemudian datang Abu Sufyan kepada Umar dan mengatakan, yang aku sesungguhnya dengan Allah aku merasa belum tergesa-gesa untuk menikah pada saat ini dengan Abu Maka maaf kata aku. Maka yang berikutnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Utsman ternyata tidak berkenan untuk menikahi putrinya. Maka Rasulullah menjawab, semoga Allah mengaruniakan untuk Utsman yang lebih baik daripada Hafsah dan mengaruniakan untuk Hafsah yang lebih baik daripada Utsman. Maka beberapa hari berikutnya terbukti Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah yang lebih baik daripada Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah kepada Islam bin Affan. Adapun Rasulullah kemudian mendekati Umar dan mengatakan wahai Umar, bagaimana kafirannya jika aku saja yang menikah dengan Hafsah? Ini kalimat khidmat beliau. Maka Umar menjawabnya dengan kalimat hijab, aku nikahkan kau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan tahap terserah kau dan kemarilah wahai para saksi. Lalu kemudian Rasulullah menjawab kepada Umar Kobul dengan kalimat Kobul kata beliau aku terima nikahnya Rasulullah binti Umar dengan mahar sekian sekian. Jadi ini khidbah ijab Kobul dari satu. Maka benarlah Rasulullah dapat mendapatkan lebih baik daripada Usman Ya, dapat Rasulullah Sementara Usman dapat yang lebih baik daripada Absah Yakni Uqul Subiti Rasulullah Nah ketika Rasulullah Rasulullah sudah menikah dengan Hafsah Datanglah Abu Bakar mendekati Sayyidina Umar dan mengatakan kepada beliau Wahai Umar sepertinya kau jengkel kepadaku Akibat sikapku beberapa hari yang lalu Maka Umar mengatakan itu saja aku jengkel Laki-laki kok tidak jelas Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan Demi Allah sesungguhnya aku sangat ingin pula untuk menikahi Hafsah Lalu kenapa kemarin tidak bicara? Karena kata Sayyidina Abu Bakar Aku mendengar Rasulullah pun menyebut-nyebut tentang Hafsah. Lah itu juga kenapa tidak ngomong? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah. Jadi inilah di antara sikap satu yang sangat luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar Pertama, ketika dia tahu bahwa Rasulullah juga mendaki Hafsah, maka dia tidak mendahului Rasulullah melamar Hafsah. Yang kedua, ketika dia ditanya oleh Umar maka dia tidak menjawab, tidak membocorkan rahasia Rasulullah dan menjaga kesatuan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat menonjol pada pribadi beliau tentang kesatuan. Kemudian riwayat tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau adalah seorang yang meskipun lembut tetapi teguh. Ada orang-orang yang ketika kemudian dia lembut sering jatuh pada sifat tembel mudah mengalah mudah kemudian diatur oleh orang lain mudah menyerah pada suatu keadaan sementara saya dinambah keras ini adalah seorang yang lembut tetapi tidak lemah jadi sifatnya bukan lemah lembut tetapi kuat lembut jadi bukan lemah lembut saya dinambah keras itu tetapi beliau adalah seorang yang kuat lagi lembut Salah satu peristiwa yang menunjukkan itu adalah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj di mana dari situlah beliau mendapat gelar As-Siddiq radhiyallahu Ceritanya adalah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasulullah mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kepada orang-orang Quraisy, maka datanglah orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maaf. Maka datanglah orang-orang keras kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kemarin kemarin kami mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Kami kemarin-kemarin mengatakan bahwa Muhammad itu gila, akan tetapi kami belum memiliki bukti bahwa Muhammad gila. Adalah kami sekarang datang kepada engkau untuk menunjukkan kepada engkau bahwa Muhammad benar-benar gila dan kami sudah punya buktinya. Maka saya jangan bertanya, apa buktinya kalau Rasulullah SAW hilang? Mereka mengatakan wahai Bakar dengan Allah berpisahlah kau sejak sekarang dengan Muhammad janganlah kau ikut-ikutan menjadi gila karena demi Allah kami sudah menemukan tanda kegilaan Muhammad. Tanda kegilaan itu adalah bahwa dia pagi ini bercerita semalam dia diperjalankan hingga ke Masjidil Aqsa di Al-Quds di Palestina di kota suci Yerusalem dan dia mengimani para nabi arwah-arwah mereka sholat di sana sementara pagi ini dia sudah berada bersama kita dan bahkan bercerita tentang perjalanannya pada tadi malam Bukankah itu jalan sebuah kebilaan? Karena kau tahu sendiri kan, kau yang sedang berdagang ke Syam tahu sendiri berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan ke sana. Itulah jelas Muhammad benar-benar ilmu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tunggu aku izin bertanya, betulkah benar-benar kalian dengar kalimat itu bahwa beliau semalam diserahkan diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa dan kami ini sudah kembali ke sini? Benarkah kalian dengar itu dari mulut Rasulullah SAW sendiri? Mereka kemudian dengan tertawa-tawa mengatakan benar. Demi Allah benar. apa itu kami berani mengatakan bahwa Muhammad itu benar-benarnya. Kata Allah Bakar demi Allah, kalau kalian memang mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya beriman akan apa yang beliau katakan, saya percaya dari apa yang beliau sampaikan. Maka marahlah orang-orang keras itu, kemudian saya Abu Bakar Asyik ini dipukuli, dijotosin, disakitin sampai kemudian dia pingsan dan digotong bersama-sama oleh beberapa orang ke rumahnya. Ketika dia siluman, pertama-tama yang dia tanyakan adalah di manakah dan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar as sebagai berkenan as seseorang yang membenarkan kebenaran. Wa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna di antara ayat yang perlu tafsir di di sini adalah wa amma dan ada pun man seseorang yang akal memberikan hartanya buat apa dan dia bertakwa wa dan bil husna dan dia di membenarkan terhadap pahala perbuatan baik terhadap pahala dan ganjaran kebaikan yang lebih baik daripada kebaikannya pasai yes, yasiruhu Keliling Islam Maka akan kami mudahkan Bukakan jalan baginya Menuju kemudahan yang lebih besar di akhirat Yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Wa amaman wa takal wa takwa bil husna Ini adalah bukan Sayyidina Abu Bakar yang bukan lemah lembut Melainkan kuat dan lembut Dan ini pula yang menjadi kekuatan beliau ketika harus berdiplomasi setelah wafatnya Rasulullah dengan orang-orang Ansar di kita Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah wafat, maka proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah ini cukup berliku di mana ketika itu orang-orang Ansar sudah berkumpul di balai pertemuan yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bersepakat untuk mengangkat sahabat Sa'ad bin Ubadah pemimpin Ansar, pemimpin Khazraj yang sedang sakit kepala dan demam tinggi menggigil di pojok ruang tersebut sebagai khalifah. Di saat Ibu Badar sudah diangkat menjadi khalifah oleh orang-orang Ansar, maka datanglah tiga orang muhajirin, yang Abu Bakar sini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab. Mereka datang ke sana dan memohon orang-orang Ansar untuk bersabar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai orang-orang Ansar, apa ini? Maka kemudian orang-orang Ansar mengatakan kami sudah menangkap pemimpin untuk kota Madinah dan seluruh wilayah Islam karena Rasulullah tinggal di Madinah maka pewaris beliau hendaknya adalah orang-orang Ansar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau berpidato tetapi orang-orang Arab tidak rela kecuali kepada para muhajirin dari Quraisy maka orang-orang Ansor kemudian mengendorkan kalimatnya menjadi dari kalian ada kalimat, dari kami ada kalimat. Kata Wakar Bakar mana mungkin yang demikian gitu? Ada dua kepemimpinan di dalam satu tubuh umat. Maka demi Allah oleh orang-orang Ansor izinkan aku bicara. Maka beliau berbicara. Yang beliau sebut dalam pembicaraan pertama-tama adalah keutamaan orang-orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, kalian adalah tetangga-tetangga Rasulullah. Kalian adalah penolong-penolong Rasul. Kalian adalah orang-orang yang dengannya Allah tegakkan agama ini. Yang dengannya Allah sokong dinnya ini. Tanpa kalian maka Islam ini tidak akan pernah tegak di Kalian telah mencintai orang-orang yang datang kepada kalian sebagai para muhajirin. Kalian menerima mereka dengan penuh kerelaan. Kalian bagi dua segala milik kalian untuk memberi tempat dan menampung mereka. Kalian berikan kepada mereka harta yang kalian nikmati Kalian berikan kepada mereka dengan penuh ketulusan semua itu. Sungguh kalian adalah orang-orang yang menolong, menolong agama Allah dan menolong orang-orang beriman. Ketahuilah orang-orang Ansar. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah berasal dari kalangan muhajir dan orang-orang Arab tidak rela kecuali dipimpin oleh Quraisy dan muhajir. Maka demi Allah, sesungguhnya kami adalah para amir, sedangkan kalian adalah para wazir. Ahlul umara wa Ahlul huzara. Kami ini para amir, sedangkan kalian adalah para wazir. Sedangkan kami ini tidak akan memutuskan sesuatu urusan kecuali setelah kalian memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pertimbangan yang kalian berikan adalah pertimbangan yang paling utama. Maka dari Allah pilih untuk amir kalian. Salah satu dari dua orang yang aku ridai dan Rasulullah ridai, yakni Abu Bakar, yakni maaf, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah Amin hadal umat orang kepercayaan umat ini yang disebut oleh Rasulullah atau Umar bin Khattab almarhum atau Umar bin Khattab yang dia adalah al almarhum maka tertunduklah Umar bin Khattab dengan mata merah dan amat sangat malu wajahnya kemudian seperti kepiting rebus karena kulitnya Umar itu memang putih kemerah-merahan dan kalau beliau dalam keadaan malu atau marah maka wajahnya merah. Arab, di sisi lain Sayyidina Abu Baidah bin Al-Jarrah gemetaran seluruh tubuhnya dan jatuh terduduk. Amat sangat takut bahwa dia yang akan diangkat menjadi khalifah. Umar kemudian mengatakan, aku membayar Abu Bakar As-Siddiq karena dia adalah orang yang paling utama di sisi Rasulullah. Kata Abu Bakar, apa lebih kuat daripada aku, apa lebih layak untuk memimpin daripada aku. Kata Sayyidina Umar, kekuatanku adalah pendukung bagi keutamaanmu. Maka dari Allah terima kebaikan dan wahai orang-orang baik Allah sidin karena dia adalah satu orang di antara dua orang yang dalam buah Dia adalah imam ketika Rasulullah masih hidup, maka dia adalah juga imam kita ketika beliau sudah wafat. Maka disusul oleh Abu Bakar bin Ajaib dengan kemudian merasa terlepas dari beban. Alhamdulillah begitu. Segera kebaikan segera Abu Bakar di, oleh seluruh orang orang itu membaikan Sayyidina Abu Bakar Asli, Inilah di antara keteguhan beliau dan keteguhan beliau kembali terpuji ketika beliau harus memerangi para orang yang rendah, para orang yang murtad dan para orang yang menolak membayar zakat. Ketika itu Sayyidina Umar justru melunakkan hatinya dan mengatakan wahai Amirul Mukminin, maaf, wahai Khalifah Rasulullah ketika itu belum ada panggilan Amirul Mukminin tapi Khalifah Rasulullah Wahai Khalifah Rasulullah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang salat dan bersyahadat Maka harta dan diri mereka terlindung dari kita tetap jaga kan? dari kita kata Allah karena sini Allah memerintahkan sholat dan zakat dalam ayat yang sama dalam Al-Quran Karim dalam satu kalimat yang menyatu dalam Al-Quran Karim Barang siapa memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat demi Allah aku akan memeranginya sampai dia kembali kepada ketaatan ini keteguhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Aisyah mengatakan demi Allah aku belum pernah melihat Abu Bakar seperti pada suatu hari ketika dia menjadi khalifah Rasulullah dan dia keluar dari tempat pertemuan dengan menutup untanya dan dia bergomong-gomong dengan mengatakan dengan bersungut-sungut dan Allah ada mereka mata memberikan kepada kali kekak unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah aku akan memperangi mereka sampai mereka kembali kepada Allah ini adalah tak keteguhan Sirina Abu Bakar Siddiq Kedudukan Abu di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata kami selalu membanding-bandingkan para sahabat Rasulullah maka kami sepakat bahwa sejak dulu ketika Rasul hidup Abu Bakar adalah yang paling utama disusul oleh Umar dilanjutkan oleh Utsman. Muhammad bin Al-Hanafiyah yakni putra Ali bin Abi Thalib mengatakan Aku tanyakan kepada ayahku siapa yang paling baik setelah Rasulullah, maka beliau menjawab Abu Lalu tanyakan lagi siapa setelahnya, maka beliau menjawab Utsman. Maka, maka beliau menjawab Umar. Dan aku tidak melanjutkan pertanyaanku karena aku takut jika dia menyebut Utsman sesudahnya, maka di antara pengikut yang ada di belakangnya akan membunuh dia. Kata Muhammad bin Al-Hanbiyah ini suasananya kurang. Suasananya adalah wakah Jamal ketika Sayyidina Ali dari satu pihak, ada Sayyidina Aisyah, Talha dan Zubair di pihak lain. Nah, ketika itu fitnah sangat besar, Sayyidina Utsman baru saja terbunuh, Muhammad bin Al bin Nabiya tanya siapa yang paling utama? Abu Bakar jawab lagi. Kemudian siapa? Umar. Kalau ditanyakan berikutnya kemungkinan jawabannya Utsman. Padahal kalau sampai Ali bin Usman ada orang-orang di belakangnya yang terlibat dalam pembunuhan Usman pasti tidak rela dan pasti justru akan membunuh Sayyidina Ali. Maka kata Muhammad bin Al Hanafiyah, aku tidak melanjutkan tanyaku karena aku khawatir bahwa dia akan membunuh Usman maka aku tanyakan kepada beliau. Lalu engkau sendiri bagaimana? Ya, kedudukan Ali sendiri bagaimana? Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku adalah satu di antara kaum muslimin. Ini sifat tawadhu Sayyidina Ali yang sangat menonjol. Kemudian ada sabda Rasulullah yang dipersaksikan oleh para sahabat ketika itu bahwasanya Rasulullah bersabda, andaikan andaikan imannya Abu Bakar diletakkan di dalam salah satu dacing timbangan anak timbangan lalu iman manusia yang lain diletakkan pada dacing timbangan yang lain maka imannya Abu Bakar sedikit itu lebih berat dan keimanan yang tanpa resep, tanpa tanya, tanpa keraguan, tanpa syak inilah Abu Bakar sebagaimana dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah Imannya Abu Bakar adalah iman yang selalu bisa memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara pelik yang tidak bisa diterima oleh mayoritas oleh sahabat. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu, maka orang-orang mengatakan Rasulullah kok begini? Harusnya kita ini orang yang mulia di dalam kebenaran besar Allah, tapi kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita? Abu Bakar bertanya, di mana kehinaan agama kita ini? Kata orang-orang kita masuk ke dalam umat Bukankah Rasulullah menjanjikan kita akan masuk kota Makkah? Maka Syekh Abu Bakar mengatakan Apakah Rasulullah mengatakan bahwa ini terjadi tahun ini? Tidak Tidak selalu harus tahun ini Tahun depan pun bisa Dan itu adalah rasa perjanjian Hudaybiyah Jadi tahun ini pulang Tapi tahun depan bisa kembali ke Makkah dengan umrah tanpa membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Terus Umar mengatakan kalau begitu, kenapa kita harus berbicara senjata dengan orang-orang maka ini? Sepuluh tahun lamanya, apa itu? Jadi Abu Bakar mengatakan, kita lihat saja siapa nanti yang lebih tidak tahan untuk mengurus pegang dan merusak perjanjian. Dan benar kata Sayyidina Abu Bakar, nantinya yang melanggar kejadian adalah orang-orang Quraisy dan Bani Bakar. Kemudian Umar tanya lagi, lalu kenapa? Kalau kita ada orang yang masuk Islam dari Mekah harus dan berhijrah ke Madinah maka kembali ke Mekah. Sayyidina Abu Bakar, itulah manfaat yang memiliki saudara di kota Makkah yang akan memberikan kabar kepada kita tentang apa-apa situasi yang terjadi di sana. Lumayan punya mata-mata. Lalu kenapa kalau ada orang yang murtad di Madinah lari Makkah tidak harus kembalikan? Itu tidak adil. Saya mengatakan untuk apa kita memelihara orang-orang murtad semacam ini? biar mereka berada di tengah kumpulan lalu Allah akan menghadirkan kebinasaan bagi mereka. Kalau pernah tanya orang banyak sekali terjadi Bakar selalu mengatakan Ingatlah bahwa dia adalah Rasulullah Dan sangat-sangat tercela kita menyisihi perintah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai salah satu sidik di antara pun para para sidik ketika kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membawa para sahabat yang pada saat itu adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud itulah lalu Gunung Uhud bergetar amat sangat kencang. Lalu Rasulullah mengatakan kakinya ke Uhud dan mengatakan tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya yang ada di atas ini tidak lain adalah seorang nabi, seorang sidik dan dua orang syahid. Jadi Rasulullah sudah menyebut seorang nabi yang Rasulullah, seorang siddiq yang Abu Bakar dan dua orang siddiq, dua orang siddiq yakni uh, Umar dan Utsman. Tentang kabar gembira beliau masuk surga juga sudah disebutkan. Bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW berada pada sebuah kebun di kota Madinah. Beliau sedang berada di sana, lalu datanglah seseorang yang meminta izin untuk masuk. Lalu Abu Musa al-Ashari diperintahkan Rasulullah untuk menjaga pintu kebun. Dan ketika itu datanglah Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Abu Musa al-Ashari ketika ada orang yang kita izin untuk masuk maka Rasulullah bersabda persilahkan dia masuk dan berikan kepadanya kabar gembira bahwa begini sudah aku lihat orang itu kata Abu Musa adalah Allah lalu datanglah orang kedua dan dia minta izin pulang untuk masuk maka Rasulullah mengatakan Persilahkan dia dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka itu adalah umat, kata Abu Musa Ansari. Lalu datanglah juga orang yang ketiga dan dia minta izin untuk masuk. Sementara orang yang ketiga ini berbeda dengan kedua orang sebelumnya, dia menutupi wajahnya dengan sorbannya. Maka Rasulullah bersabda, persilahkan dia masuk dan berikan kabar gembira surga baginya disertai musibah yang banyak. Maka aku melihat itu adalah Usman bin Affan. Ini yang dikabarkan tentang surga. Abu Bakar siddiq adalah seorang yang juga paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang merasa diperlakukan amat sangat baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk Islam, maka beliau menyangka bahwa dialah orang yang paling dicintai Rasulullah karena Abu Bakar dan Umar pun diletakkan sebagai anak buahnya dalam pasukan yang dia pimpin setelah itu. Maka dia pun memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Maka Amr bin As mengatakan maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasulullah maka Rasul menjawab bapaknya Aisyah kemudian Amr bin As bertanya lagi siapa sesudah itu maka beliau menjawab bapaknya Hafsah ya Umar lalu dia bertanya lagi sesudah itu siapa Rasulullah menjawab suami yang memukul yaitu Usman dan kalau dia bertanya lagi siapa berikutnya ya suaminya Fatimah kalian sekali kata Abu bin Al-As aku tidak melanjutkan pertanyaan karena khawatir namaku disebut yang paling akhir ini tentang Abu Bakar sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasul Abu Bakar as adalah orang yang keluarganya diberkahi dan dipersaksikan dari langit tentang setiap mereka sebagaimana kisah tentang fitnah yang menimpa hadis yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan karena Aisyah pula lah turun ayat kamu selain dan tayyiban maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik lagi suci. Awal keberkahan keluarga Abu Bakar kata Usaid bin Walair salah satu parit Al-Quran yang bacaannya senantiasa didengar oleh para malaikat di Usaid bin Walair Al-Ansari adalah salah seorang sahabat ahli Quran yang kalau dia baca Quran di antara kalamahnya adalah di atas kepalanya maka akan berpijar banyak-banyak cahaya dan kalau dia sedang berada di dekat binatang maka binatang-binatang akan tunduk khusyuk menyimak bacaannya karena bahkan malaikat-malaikat pun tunduk khusyuk menyimak bacaannya. Ini sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair pernah mengatakan inilah awal dari keberkahan keluarga Abu Bakar yakni bahwa Batayat Manusain dan Tayyiban Karena kisah keluarga Abu Bakar inilah Diturunkan ayat yang memberi kemudahan dalam bersuci Baik wudhu maupun mandi bisa digantikan dengan tayammum. Ini keberkahan keluarga Allah Taala Di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar yang lain adalah sifat beliau yang amat sangat pemurah. Asyidik Abu Bakar yang pemurah ini dibuktikan dengan banyaknya budak dan keluarga-keluarga yang ditanggung oleh beliau di dalam nafkahnya. Di antara budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu yang paling terkenal. Kemudian juga Ibnu Haji, kemudian juga dua budak dari ibu dan anak dari keluarga Umar bin Khattab, kemudian juga beberapa budak yang lain yang jumlahnya ada sangat banyak seperti Amir bin Uhairah, Ummu Kubais, Zinnira, Nahdia, juga kedua putrinya dan budak wanita dari Nabi Muhammad Sebagian sahabat menghitung budak yang dibebaskan Abu Bakar Asidik ada sekitar 20 orang jumlahnya, sementara keluarga yang beliau tanggung nafkahnya ada sekitar 10 keluarga. Di antara mereka adalah keluarga Mistah bin Utasa, keluarga Abdullah bin Mas'ud dan beberapa keluarga yang lain. Di antara keutamaan Bapak Rasidik yang lain adalah bahwa beliau adalah orang yang amat sangat bersegera di dalam amalnya. Jadi bukan cuma beriman, tetapi karena beliau orang yang beramal saling dan amal salingnya amat sangat sulit untuk tertandingi bahkan oleh para sahabat yang lain. Sepulang dari makan dalam mereka, di dan mereka. dipisahkan bahwa mereka pulang dalam waktu malam hari. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrah bin Syarqawi Rasulullah pulang dari dalam Dzat pada malam hari, maka mereka pun kemudian beristirahat pada malam itu di Kota Madinah, lalu paginya sholat subuh berjamaah. Ketika mereka sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, radhiyallahu anhu majma'in beliau bertanya siapa di antara kalian yang malam ini sholat malam? Maka para sahabat semuanya tertuduh diam karena mereka kelelahan dari dalam rikop Sehingga malam itu mereka tidak sempat sholat malam Mereka tidur dan bangun-bangun sudah sholat subuh Maka kemudian Rasulullah melirik ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang terduduk ke Abu Bakar dipaksa untuk mengaku bahwa Abu Bakar punya kebiasaan beliau senantiasa khawatir kalau sudah tidur tidak bisa bangun lagi maka selalu beliau itu mendahulukan sholat malam daripada tidurnya yakni dengan dua rakaat yang ringan ditambah satu rakaat yang ringan jadi pada malam itu ketika para sahabat lain tidak jauh lain maka asidik yang lain dengan dua rakaat tambah satu rakaat. Rasulullah bertanya siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Maka para sahabat mengatakan tidak terkesan dengan Umar Khattab ya Rasulullah kami tidak sahur bagaimana mungkin kami berpuasa? Maka Syekh akan menjawab aku pun tidak berpuasa ya Rasul, tidak bersahur ya Rasulullah, tetapi alhamdulillah tidak sahur, aku sudah meniatkan diri untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi siapa di antara kalian yang hari ini sudah kemudian menengok orang sakit kepada sahabat mengatakan orang sakit mana pula yang sudah kami tengok barusan kami pulang maka Asidik mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf pada saat ini sedang sakit setelah dari Zatul kemarin maka aku telah menjemputnya dari malam maka bertanya lagi Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata yang lain, jenazah siapa? Pulang, baru pulang. Subuh-subuh sudah ditanya jenazah. Maka Sina Abu Bakar menjawab, sahabat Ansar bernama Fulan yang kemarin terluka di dalam peristiwa dalam berita semalam akhirnya meninggal maka aku turut mengurus jenazahnya sampai mensolatkan dan menikahnya. Lalu semua bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menyambutnya anak yatim? Ah, yatim yang mana pula? Maka si Abu Bakar mengatakan, adapun pula yang syahid itu Yang akhirnya meninggal itu Meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil Maka aku telah memberikan kepada mereka Pada tadi malam Kebutuhan mereka Apakah mereka butuh satu bulan ke depan Tanya lagi Rasulullah siapa di antara kalian yang sudah menyantuni para fakir? Maka Asidik mengatakan dalam perjalanan ke sini aku membawa roti-roti yang kemudian kulihat para ahlu sumpah Abu Hurairah dan kawan-kawan yang tinggal di masjid itu berdiri sholat malam dengan sempoyongan karena saking laparnya dan kemudian roti-roti itu diberikan kepada mereka dan seterusnya amal yang sangat banyak menghina Abu Asyir sehingga beliau ini adalah seorang yang sangat mulia dalam amalnya dan dikatakan oleh Umar sejak saat itu kami tahu kami tidak mungkin untuk bisa menggantikan atau menyaingi Abu Bakar Asyir di dalam amalnya. Kemudian di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar Asyir yang lain adalah ketika beliau memimpin pemakaman jenazah Rasulullah SAW sejak mengurus hingga dikebumikan. Terbelinya kelipat sampai kemudian amat sangat banyaknya sahabat yang mensolatkan Rasulullah dari berbagai daerah sehingga Rasulullah itu baru dikebumikan pada hari ketiga setelah wafatnya. Rasulullah itu dikebumikan pada hari ketiga setelah wafatnya. Kemudian perintah surat keputusan pertama SK pertama Sayyidina Abu Bakar adalah mengirim pasukan Usama yang sempat tertunda karena sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga di antara yang beliau lakukan adalah kebijakannya dalam musyawarah menyatukan pendapat dan persepsi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad dan menyiapkan segala hal sehingga Islam ini kembali kepada asasnya, terjaga asalahnya terjaga kemurniannya sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang antara jasa kebaikan beliau adalah juga bagaimana beliau menerima usulan Umar bin Khattab agar menuliskan pembukuan Al-Quran yang beliau kemudian menyusun satu panitiaan yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit beranggotakan para koral yang masih ada dan para sahabat utama al Quran yakni para referensi Al-Quran Ubay bin Ka'ab eh, Mu'ad bin Jabal Rasman bin Affan dan yang lainnya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya yang kemudian mereka bekerja sangat keras dan amat sangat hati-hati di dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran setiap orang yang tidak mengajukan hafalannya maka wajib baginya menyertakan dua orang saksi. Ini yang dilakukan oleh tapi dengan nama sangat disiplin. Padahal anda tahu Zakat itu punya tulisan lengkap mushaf Al-Quran dan dihafal di luar kepala semua ayat Al-Quran. Jadi kalau kita dari Zaid bin Sabit mungkin kalimatnya kan ya ambil mungkin nggak usah susah-susah ini saya sudah punya pesan dan jadi kan diterima tetapi disiplin, sifat kehati-hatian, sifat ketakwaan jadi kami dan para sahabat yang lain untuk bekerja amat sangat keras dalam mengumpulkan ukuran quran ini sehingga siapapun yang merasa punya hafalan Al-Quran dipersilahkan untuk maju dan mendaftarkan hafalan al itu. Sampai ada seorang sahabat yang memiliki hafalan dua ayat saja. Di anda itu ternyata ada yang lebih baik daripada sahabat tersebut. Ada sahabat yang punya hafalan cuma dua ayat saja dan itu adalah akhir surah Al-Baqarah. Sejak amanah Rasul sampai Mungsuna al-Qobil kafirin gitu. Hafalannya cuma itu dan dia datang dengan bersusah payah dan mencari dua orang saksi dan berdasarkan hafalannya. Itu pun diterima dengan amat sangat hormat dan ditulis oleh Zaid bin Samit padahal sebenarnya berdasarkan hafalan itu sudah ribuan orang jumlahnya. Ini sifat kedisiplinan dan kewaraan kehatian dan tekad di dalam menyusun pembukaan Al-Quran yang tidak ada tandingnya. Maka kalau ada orang yang berani menuduh Al-Quran itu rekayasa, alangkah menyedihkan orang ini tidak membaca bagaimana luar biasanya ikhtiar, upaya, jihad yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit yang ditunjuk oleh Allah kan as sidin ini di antara uh, jasa besar beliau yang adalah pembukuan Al-Quran. Ini tentang presiden sekiranya waktunya yang tidak mungkin untuk kita lanjutkan pembahasannya, kita masih bisa membahas nantinya tentang bagaimana eh, kesertaan Abu Bakar di sisi Rasulullah, persahabatan beliau dan juga sekaligus bagaimana kemudian kehidupan pribadi beliau terkait dengan juga kepemimpinan beliau sebagai khalifah. Mudah-mudahan ada waktu bagi kita telah membahas kali tentang perkara ini kami kembalikan kepada eh, pembawa acara. Mohon maaf sekali yang terkena, kalau kan kita ucapkan mudah-mudahan ilmu terbuka bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana advokat bergaul? Apakah bergaul dengan sebagaimana umumnya? Beliau orang yang santun, ramah, lembut, eh, tidak terdapat riwayat yang mengkhususkan tentang canda-canda beliau karena sahabat yang banyak bercanda adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sebenarnya Bakar ini lebih serius orangnya, tapi beliau juga pernah bercanda, tapi candanya juga mungkin kurang kita tidak terlalu lucu. Seperti ketika beliau kemudian me, apa namanya menggendong Al Hasan dan Al Husain di pundak beliau di sini Hasan di sini Husain di, di di apa namanya di pondok dengan sepoyongan karena beliau orangnya kecil aku karena sedikit itu kurus gitu ya bukan orang perkasa jadi sambil sepoyongan gitu ketika Ali kemudian eh sudah ya Abu sudah sudah gitu kata Abu Bakar ya ini aku tidak menggendong orang yang mirip Ali aku menggendong orang yang mirip Nabi dan beliau itu kalau misalnya Al Hasan Al mengatakan ini benar-benar mirip Nabi, sama sekali nggak mirip nabi Dia nggak punya adil sedikit pun di sini. Ini candaannya asli asli ini orang yang pemaaf dan orang yang sangat penyabar. Satu hari beliau di beliau di uh, ejek oleh seseorang, dicaci mati di depan. Beliau diam. ejek lagi dua kali, kalimatnya lebih menyakitkan beliau pergi. Dia ajak tiga kalinya, maka beliau balas. Kata Rasulullah, demi Allah aku akan pergi dari sini. Kenapa ya Rasulullah? Tadi aku ada di kantor oh, kenapa? Karena ketika kau bersabar dan dia ketika kau diajak tadi dua kali itu, maka ada malaikat-malaikat yang ada di sisimu berkerumun semakin banyak membela engkau kepada mereka dan memohonkan ampun untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kau berdiri untuk membalas, semua malaikat itu pergi. Jadi ketika dia diajak dia aja, itu malaikat yang perbuatan untuk membela dia dan memohonkan ampun kepada Allah itu dia. Tetapi begitu dia membahas, maka semua malaikat pergi. Satu hari juga kemudian dengan menangis Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya Umar, gitu ya, aku mengetuk pintunya, mengucapkan salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salamku dan bahkan mengunci pintunya dari dalam. Rasulullah marah karena sirik karena dia tersinggung oleh ucapanku. Padahal aku ingin meminta maaf kepadanya. Rasulullah marah pun. Demi Allah, di antara kalian ada orang-orang yang tidak menyadari hakikat bahwa dulu aku mengatakan Allah adalah satu-satunya ilah dan aku itu tulisannya. Lalu kalian semua mendustakan yang membenarkan cuma Allah. Kan? Dulu aku menyampaikan bahwa dakwah ini memerlukan sokongan maka aku akan memberikan hartanya dan kalian bakil atasnya. Tapi sekarang kalian berani-beraninya tidak sedih yang tidak makan demi Allah Allah tidak ridho kecuali kemudian asyik memaafkan kalian maka Allah datangkan buku-buku besar dengan ampuni aku ya Rasulullah maafkan aku ya Rasulullah semuanya kesalahan aku, semuanya kesalahan aku tidak patut aku kemudian mengatakan kepada Abu Bakar tidak patut aku tidak memaafkan Abu Bakar nah, Abu Bakar juga ya Rasulullah yang salah aku ya Rasulullah yang salah aku bukan Umar Umar tidak salah ya Rasulullah jangan sarahin ya Umar ya Rasulullah nah ini dia, antara contoh-contoh pergaulan Abu Bakar Siddiq sehari-hari dan dia orangnya fleksibel dalam birokrasi. Contoh, satu hari alamat bin Habis dan e, salah satu orang e, eh, tulakok yang kemudian masuk Islam belakangan dan dapat dapat apa namanya? Dapat hak dari zakat sebagai mualaf. Datang mereka karena masa Rasulullah mereka dapat zakat. Masa Abu Bakar dapat zakat. Eh, Abu Bakar kemudian beberapa waktu kemudian mengangkat Umar sebagai hakim sekaligus kepala Baitul Mal. Kepala Baitul Mal maksudnya e, sebenarnya kepala Baitul Mal Abu Bakar dan Ajar, tapi Umar yang berwenang untuk memberikan e, rekomendasi siapa yang berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal. Datanglah mereka kepada Abu Bakar Siddiq minta surat rekomendasi untuk dapat zakat. Dituliskan oleh Abu Bakar, bahwa surat itu kepada Umar. Umar belajar suatu sekelas, merobek-robeknya dan kemudian pergi kalian kalian sudah tidak berhak berangkat. Berangkatlah lapor bin Abi dan Abu Bakar dan kemudian mengatakan, ini gimana surat perintah tidak laku sama Umar? Kau beri surat perintah untuk kami ambil zakat di Baitul Mal, Umar merobek-robeknya dan mengatakan kalian tidak dapat lagi zakat. Sebenarnya kalifahnya itu kamu Kata Allah sambil tersenyum kalau mereka Umar adalah khalifah, kapanpun dia mau jadi khalifah. Jadi ini orang fleksibel dalam birokrasi. Beliau mengatakan Umar adalah khalifah, kapanpun dia mau jadi khalifah. Ini yang dikatakan Sayyidina. Pertanyaan selanjutnya tentang Nah, kelaparan apakah maksudnya mengganjal batu saat kelaparan. Rasulullah mengganjal dengan dua batu. Ini karena kita belum pernah kelaparan ya. Kalau saya pernah dulu waktu SD kemah dan hilang. Dan saya memang kelaparan dan ternyata betul kalau kita lapar kemudian perut kita diganjal dengan batu ini ini lebih terasa bahwa perut kita krisis sesuatu sehingga tidak terasa terasa, terasa dia terlalu terasa lapar. Batu ini untuk memberi sugesti kepada kita bahwa perut kita masih sebagaimana adanya utuh. Tidak harus digerumati cacing-cacing dalam percakapan. Nah Rasulullah ketika itu karena sakit laparnya maka beliau menggandal perutnya dengan dua buah batu. Ini maksudnya. Jadi mungkin tidak terbayang oleh kita lapar terus perutnya diganti batu apa manfaatnya. Tetapi memang terasa bahwa orang yang kelaparan itu kalau diganjar dengan batu perut kita itu rasanya lebih tenang itu rasanya lebih tenang itu rasa laparnya tidak terlalu menyiksa ini datanya yang lain maka yang lain kemudian kita ingin lihat bahwasanya kalau ke kekenyakan ini bukan klinik tapi eyang saya Mbak Putri itu dulu kalau saya waktu kecil nakal belakang kebelakang tahu ya bahasa Jawanya belakang Bahasa Indonesia-nya apa? Terlalu kenyang. Itu beliau mengambil kiros, you know what meaning of kiros? Kiros itu apa ya? Sendok sayur besar yang terbuat dari uh, kelapa, gitu ya, ungu dan kemudian itu dikerutkan ke perut dari luar. Dulu pun saya Lorong Kota Sailus Tan Kulo Sailus Pulau Kota Sailus Dan Wong Ojo pengaruh. <laughs> Jadi ada yang begitu Mantranya apa? Selatan sesendok, utara sesendok, tetangga timur sesendok, tetangga barat sesendok, jadi orang jangan serakah. Ini pelajaran penting gitu ya. Itu bukan tunai, tetapi entah mengapa ada sugesti bersat di sana ketika habis dikeruk pakai pakai apa namanya kiros itu rasanya lebih pop gitu. Yang memang kita ini makhluk persepsi. Kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kemudian kita persepsikan. Ini tadi termasuk tadi diantaranya adalah tentang mengganjal perut dengan batu. Iya. Mohon diulang kenapa baru setelah tiga hari Rasulullah dimakamkan Karena saking banyaknya sahabat dari berbagai macam wilayah datang untuk sholatkan Terus menerus sambung menyambung gelombang demi gelombang Yang menyelamatkan itu banyak sekali Gak habis-habis, gak berhenti-berhenti maka terus terus datang sehingga kemudian Abu Bakar memberi keputusan sudah cukup sekarang makamkan jadi pada hari ketiga sejak kematian beliau nah, Bukan tiga hari ya, tapi hari ketiga. Jadi kalau wafatnya hari Senin, maka dimakamkan hari Rabu. Dan itu pun malam. Hari Rabu malam baru Rasulullah dimakamkan. Ya, Allah.